Sedangkan Quran hujjah. Bisa jadi hujjah yang membenarkan kamu atau hujjah yang menyalahkan kamu. Sampai pada kalimat kullun nas yaghdu. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi di akhir hadisnya, seluruh manusia dalam keadaan berjalan. Dalam keadaan mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha amubiquha. Apakah akan menyelamatkan dirinya atau justru menjerumuskan dirinya? Mu'tiquha membebaskan, mubiquha membinasakan. Berarti setiap orang mau tidak mau akan berjalan menuju akhirat menuju yaumul hisab, hari keputusan, hari perhitungan. Dan masing-masing mempertanggungjawabkan atas dirinya. Faba'i'un nafsahu. Dia pertaruhkan dirinya, apakah akan menyelamatkan dirinya atau akan membinasakan dirinya. Artinya setiap orang akibat dari perbuatannya akan kembali pada dirinya sendiri Berarti mirip bahkan sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dia amalkan akan mempertaruhkan dirinya. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban min hadis Ka'ab ibn Ujrah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس غاديان dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibnu Hibban dari hadis Ka'ab bin Malik, ah, Ka'ab bin Ujarah, afwan. Dari hadis Ka'ab bin Ujarah. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi mengatakan manusia itu ghadiyani. Ada dua jenis. Ghadiyan ini dari kata yaghdu. Seperti hadis tadi, kulun nasi yaghdu. Yaghdu fi'ilnya Wadi isim fa'ilnya. Ghada yaghdu wadi. Wannasu ghadiyan. Manusia itu seperti dua jenis manusia yang berjalan. Famubta'un nafsahu, famu'tiqu nafsah, wamubiquha. Maka masing-masing mempertaruhkan dirinya. Dua jenis manusia tadi yang satu mu'tiqu nafsahu, memerdekakan dirinya. Dan yang lain mubiquha, membinasakannya. Demikian diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim fil Hilya. Wa fi riwayatin akhrajaha Tabrani dan dikeluarkan pula dalam riwayat oleh Tabrani annasu ghadiyan. Manusia itu seperti dua jenis yang berjalan Fabai'un nafsahu famubiquha. Yang satu mempertaruhkan dirinya akhirnya membinasakannya. Wafadin nafsahu dan yang satu menebus dirinya dan memerdekakannya. Wa qala Allah azza wa jal dan Allah azza wa jal berfirman wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha Waqad khaba man dassaha. Kata Allah, wa nafsin wa Dan demi jiwa dan apa yang telah dijadikannya. Fa'alhamaha, kemudian diilhamkan kepada jiwa fujuraha wa taqwaha. Kejelekannya dan kebaikannya. Qad aflaha man zakkaha. Maka akan mendapatkan falah orang yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dasaha dan akan sengsara orang yang menghinakannya. Ini juga sama. Allah gambarkan dua jenis jiwa, yang satu jiwa yang disucikan, yang satu jiwa yang terhina atau dihinakan. Dan semuanya oleh dirinya sendiri, oleh amal perbuatan dirinya. Wal ma'na, maknanya, Qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillah. Akan falah, akan mendapatkan keberhasilan, kebaikan, kebahagiaan, orang yang mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakka nafsahu bi taatillah, mensucikan dirinya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham dengan mensucikan diri yang dilarang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian. Itu maknanya bukan mensucikan dengan amal soleh. Tapi maknanya sok suci. Merasa diri paling hebat. Paling suci. Itu yang dilarang. Maka ayat berikutnya menyatakan Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Allah huwa. Biar Allah yang maha tahu bimanit taqwa. Siapa yang bertakwa? Jadi jangan saya begini, saya orang suci, saya orang bersih, saya orang yang bertakwa. Jangan, jangan, jangan. La tuzakku anfusakum. Kalian jangan sucikan diri-diri kalian. Tapi ayat ini berbeda. Ayat ini berbicara tentang orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya dengan amalan saleh. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha akan mendapatkan falah orang yang berupaya mensucikan dirinya dan sungguh sebaliknya akan rugi orang yang menghinakan dirinya atau yang merendahkan dirinya artinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita lihat ucapan beliau Ibnu Rajab rahimahullah wal ma'na qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillah maknanya akan mendapatkan falah orang yang mensucikan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa khaba man dasaha dan akan merugi orang yang menghinakannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Fata'atu tuzakkin nafs wa tuthiruha. Maka yang namanya ketaatan akan membersihkan dirinya. Wa tuthiruha dan akan membersihkannya. Fatartafi' maka akan hilang segala macam kotoran-kotorannya. Wal ma'asi tudassi an-nafas. Sedangkan maksiat mengotori jiwa. Tudassi an-nafs. Wa tuqmi'uha dan akan merusaknya. Fatan khafidu dan akhirnya menjadi rendah. Wa tasiru kalladhi yudassu fit turab. Akhirnya jiwanya seperti yang diinjak di dalam tanah atau injak di atas tanah. Ini makna dasa sesungguhnya diinjak di tanah kemudian dikesar di tanah dengan kaki. Itu makna dasa, yadusu. Seperti kalimat tentang jahiliyah yang mengubur anaknya hidup-hidup. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara <coughs> kalau diberitakan dengan berita anak perempuan mukanya menjadi hitam cemberut marah imma dipegang ala hunin am yadussuhu fiturab turab imma dipegang dengan hina dengan malu atau yadussuhu fiturab itu mana ya justru fitorab diinjak di dalam tanah atau dimasukkan dalam tanah dengan kakinya. Nauzubillah min Demikian pula kalimat qad khaba man Akan rugi orang yang merendahkan menghinakan jiwanya sendiri. Seakan-akan diinjaknya dengan kakinya dalam tanah. Wadallal hadis ala anna kulla insanin fahuwa sa'in fi halaki nafsi. Maka hadis menunjukkan bahwa setiap manusia dalam keadaan berjalan. Sa'i, dalam keadaan berusaha. Fi halaki nafsi au fi fakakiha. Apakah dalam membinasakan dirinya atau dalam memerdekakannya? usahanya mesti asal dia sehat otaknya tidak majnun semua berusaha semua beramal sehingga nama yang paling jujur asdaqul asma Haris wa Hammam apa mana Haris yang berusaha Hammam yang punya keinginan itu nama paling jujur. Karena memang semua manusia punya usaha, semua manusia berupaya dan punya keinginan. Tinggal jenisnya. Ada yang berusaha ke arah baik, ada yang ke arah jelek. Ada yang suka yang baik, ada suka yang jelek. Dan kembalinya pada dirinya. Sehingga kalau usahanya, naam, kullun nasi yagdu. Itu hadisnya tadi setiap manusia sedang berjalan. Semuanya. Nggak mungkin dia diam, nggak mungkin. Pasti ada yang dikerjakan. Pasti ada yang dikerjakan. Dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan kakinya, dengan semuanya. Nah, yang dikerjakan itu apa? Akan kembali pada dirinya. Kullun nas yagdu. Setiap manusia berupaya. Setiap manusia hari, Setiap manusia hammam. Tetapi ada dua jenis ada yang mubiquha, ada yang mu'tiquha. Ada yang membinasakan dirinya dan ada yang membebaskan dirinya. Qala dikatakan selanjutnya Faman sa'a fi ta'atillah. Maka siapa yang berupaya dalam ketaatan pada Allah, faqad ba'a nafsahu lillah. Siapa yang berupaya dalam taat, berarti dia sedang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> wa ataqaha min azabih yang berarti dia menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a fi ma'siyatillah dan siapa yang berusaha dalam maksiat pada Allah atau siapa yang berupaya untuk bermaksiat faqad ba'a nafsahu bil hawan berarti dia telah mempertaruhkan dirinya untuk kehinaan wa aubakoha bil atham yang berarti dia membinasakan dirinya dengan dosa-dosa yang mengharuskan al mujibah li ghadabillah yang mengharuskan kemarahan Allah Subhanahu wa taala wa iqabihi. Qala Allah azza wa jal Allah azza wa jal berfirman Inna Allah ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah Kata Allah sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa-jiwa mereka. <clears throat> Wa amwalahum dan harta mereka. Dengan apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah. Yaitu dengan jannah. Wa qawluhu sampai ucapan Allah, fastabshiru bi bai'ikum. Maka bergembiralah dengan jual beli kalian pada Allah Taala. Alladhi bay'atum bih yang kalian telah lakukan. Wadzalika huwal fawzul adim karena itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jual beli yang barakah adalah jual beli kepada Allah SWT ketika kita menyerahkan diri kita dan harta kita untuk mendapatkan dari Allah SWT jannah. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara manusia ada yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Di sini sama juga menjual dirinya pada Allah taala. Perbedaannya kalau yang tadi bi annalahumul jannah bahwa bagi mereka surga di sini dengan mardatillah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi mana? Bayaran dengan surga dengan bayaran keridhaan. <clears throat> Hah? Tinggi keridhaan. Barakallahu fikum. Keridhaan lebih tinggi dan lebih umum, lebih am. Tetapi tentunya jannah adalah di antara tanda-tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala Allah nggak akan berikan jannah kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Dalam ayat lain Allah berfirman, katakan, sesungguhnya orang yang rugi adalah mereka-mereka yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya itulah kerugian yang sangat nyata. Yaitu yang ruginya pada dirinya sendiri dan pada keluarganya justru di hari kiamat. Kalau dunia itu nggak ada artinya, kecil sekali. Tetapi kerugian yang hakiki, khusranul mubin, kerugian yang sangat nyata adalah nanti kerugian yaumal kiamat. Wa fi sahihain dan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina unzila alaihi wa andir ashirataka al aqrabin qala ya ma'syara quraish ishtaru anfusakum min Allah Perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika turun ayat yang memerintahkan wa andir ashiratakal akrabi peringatilah kerabat dekatmu ini perintah Allah untuk memberitakan untuk memberikan peringatan kepada keluarganya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat ini beliau kumpulkan keluarganya Kemudian berkata, Ya ma'asyara Quraisy. Wahai golongan Quraisy. Kabilahnya beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ishtaru anfusakum min Allah. Belilah diri-diri kalian dari Allah. Perhatikan kalimat ini. Agak berbeda, tapi tidak bertentangan makna. Kalau tadi dikatakan, kita jual diri kita kepada Allah SWT. Sekarang seakan-akan sebaliknya. Belilah diri kalian dari Allah SWT. Artinya tebuslah diri kalian dari Allah SWT. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku nggak akan bisa mencukupimu dari Allah sedikit pun. Maknanya selamatkan dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Belilah dirimu dari Allah, artinya kamu tebus dirimu jangan sampai diazab oleh Allah taala. Bagaimana? Ya dengan taat kepadanya. Dengan bertakwa kepadanya, dengan bertauhid. Selamatkan diri-diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. La ughni ankum minallahi syai'a karena aku enggak akan bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Perhatikan, ini suku kabilah Rasulullah sendiri. Rasulullah katakan, aku nggak bisa mencukupimu. Taib lebih khusus lagi. Bukan hanya sukunya, keluarganya. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai turunan Abdul Muttalib. Turunan kakeknya. Berarti kerabat dekatnya. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku nggak bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Dalam riwayat Bukhari, disebutkan ya bani Abdi Manaf. Wahai turunan bani Abdi Manaf, selamat diri-diri kalian. Ishtaru anfusakum min Allah. Belilah diri kalian, tebuslah diri kalian dari Allah SWT. Ya bani Abdul Muttalib, ishtaru anfusakum min Allah Selamatkan diri kalian dari Allah. Lebih khusus lagi disebut satu persatu. Ya ammat Rasulullah SAW. Ya Safiyyah. Wahai bibi Rasulullah SAW. Selamatkan dirimu. Aku nggak bisa mencukupimu. Ya Fatimah. Binti Muhammadin SAW. Anaknya sendiri. Aku nggak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Ishtariya anfusakuma minallah. Belilah diri kalian, tebuslah diri kalian dari Allah. La amliku lakuma minallahi syai'a. Aku tidak memiliki untuk kamu berdua sedikit pun di hadapan Allah Taala. Artinya kalau Allah, kalau sampai anaknya sendiri kafir, nggak bisa diselamatkan. Pamannya sendiri kafir, nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa menyelamatkan Abu Jahal, nggak bisa menyelamatkan Abu Talib. Bahkan diriwayatkan, diriwayatkan, diriwayatkan sampai riwayat yang paling lemahnya. Tidak ada yang menunjukkan Rasulullah SAW bisa menyelamatkan Abu Talib. Semua riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW memohon untuk diringankan adabnya Abu Talib bila akhir tetap tidak selamat Abu Talib. Bahkan diriwayatkan masih Rasulullah SAW meminta pada Allah ringankan lagi. Tentunya seringan-ringannya adab tetap mengerikan. Maka Rasulullah tetap kesian. Tetap menginginkan selamatkan bahkan diriwayatkan dari riwayat yang paling bawahnya meratap Abu Talib memegang Rasulullah SAW ingin diselamatkan maka Rasulullah SAW meminta lagi pada Allah Ta'ala sampai Allah rubah wujud Abu Talib yang memegang kakinya dengan wujud yang menjijikkan sehingga Rasulullah SAW dorong dengan kakinya ke dalam neraka hilang rasa kasihannya hilang rasa ibanya ketika Allah rubah wujudnya dan kemudian Rasulullah SAW mendorongnya dirubahnya sejelek amal perbuatan kufurnya baru Rasulullah SAW merasa jijik dan dorong dengan kakinya agar lepas kakinya dari pegangannya dan kemudian didorong ke dalam neraka selesai sudah Tidak bisa diselamatkan Tidak bisa diselamatkan <coughs> ikhwani bidina azakumullah Qala dikatakan ketika Allah katakan andir ashiratakal akrabin berilah peringatan kepada kerabatmu maka Allah SWT menyatakan seperti itu bahwa aku nggak bisa menyelamatkan kamu yang menyelamatkan kamu amalanmu sendiri kalau kalian mukmin bisa dibela bisa ya ammi wahai pamanku qul la ilaha illallah katakan kalimat la ilaha illallah kalimat uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku bisa membela engkau di sisi Allah Taala. Artinya kalau ada kalimat itu, dia masuk Islam akan bisa dibela. Tapi nggak ada kalimat itu Rasulullah SAW tidak bisa membela. Wa fi riwayat li Muslim annahu da'a Quraisy, Quraisyan. Dalam riwayat Muslim Nabi memanggil Quraisy. Fajtama'u maka berkumpullah mereka. Fa'amma wa khassa. Amma wa khassa artinya berbicara secara umum dan berbicara secara khusus. Faqala ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay. Wahai turunan Bani Ka'ab ibn Lu'ay. Anqidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab. Wahai turunan Murrah ibn Ka'ab. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams. Wahai turunan Abdi Syams. Anqidhu anfusakum minan nar. Kalimat-kalimat atau nama-nama yang disebut ini adalah nama-nama tokoh Quraisy yang nanti turunannya dari turunan pecahan Quraisy. Ya. <coughs> Siapa Quraisy? Quraisy adalah turunan Murrah ibn Ka'ab turunan Abd Syams, turunan Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syams, Bani Hashim, eh, Bani Abd Muttalib, Bani Murrah ibn Ka'ab. Itu Quraisy. <clears throat> Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai yang khusus. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Fa la amliku lakum Allahi syai'a karena aku tidak bisa memiliki untuk kalian sedikit pun di hadapan Allah nanti. Ini jelas mendukung hadis yang sedang kita bahas. Yaitu kullun nasi yaghdu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berupaya Apakah dia menyelamatkan dirinya atau justru mencelakakan dirinya? Artinya masing-masing bima kasabat rahina. Masing-masing dengan apa yang dia lakukan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Berbuat baik, baik untuk dirinya. Berbuat jelek, jelek untuk dirinya. Wa kharraja Tabrani wal kharaiti min hadis Ibn Abbas marfu'an. <coughs> Man qala ida asbaha diriwayatkan oleh Tabrani dan Kharaiti dari Ibnu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu secara marfu. Siapa yang mengucapkan ketika pagi hari subhanallah wa bihamdih alfa marrah seribu kali faqad ishtara nafsahu min Allah taala berarti dia telah menebus dirinya dari Allah Subhanahu wa taala wa kana min akhir yaumihi atiqan minan nar dan di akhir harinya dia menjadi golongan orang yang diselamatkan dari api neraka. Nah, diriwayatkan oleh Al-Haisam dalam Majma' Waqala rawahu Tabrani fil Awsat. Tetapi di situ ada seorang yang lam a'rifhu, seorang yang tidak dikenal, majhul. Dan itu termasuk kelemahan sebuah hadis. Adapun disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bukan seribu kali tetapi seratus kali. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم. Di antara jamaah dari kalangan salaf ada yang menebus diri-diri mereka dengan harta-harta mereka. Faminhum man tasaddaqa. Bagaimana menebus dirinya dengan hartanya? Di antara mereka ada yang bersodakah bimalihi dengan hartanya. Ke Habib Abu Muhammad. Seperti diriwayatkan dalam Hilya Habib Abu Muhammad mensedekahkan semua hartanya ingin menebus dirinya. Wa minhum man tasaddaqa biwaznihi. Sebagian salaf ada yang bersodakoh seberat dirinya. fiddah thalatha marrat atau arba'an. Setimbangan dirinya dikali tiga atau dikali empat. Perak, bukan emas. <clears throat> Seperti Khalid tahan Wa minhum man kana yajtahid fil a'mal salihah. Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh dengan amalan yang salihah. Ingin menebus dirinya wa yaqulu innama ana asiru asirun as'a fi fakaki raqabati. Kata orang tersebut, rahimahullah, aku adalah tawanan Allah Subhanahu wa taala dan aku hidup untuk berupaya menyelamatkan diriku dan memerdekakan diriku. Minhum Amr ibn Utbah. Di antara mereka adalah Amr ibn Utbah. وكان بعضهم يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته di antara mereka <coughs> ada yang bertasbih setiap harinya isnai asyara alf 12 ribu tasbih biqadri diatihi sesuai dengan diatnya tebusannya Kanahu qad qatala nafsahu. Seakan-akan dia telah membunuh dirinya. Dia harus menebus dirinya. Fahuwa yaftakkuha bidiyatiha. Maka dia membebaskannya dengan diatnya. Berkata Al-Hasan al-mu'min fid dunya kal asir. Al-Hasan juga berkata, seorang mukmin di dunia seperti tawanan. Yang dipikirkan adalah yas'a fi fakaki raqabati, berupaya bagaimana dia membebaskan dirinya dari tawanan. Bagaimana membebaskan dirinya dari raqabah. La ya'man syai'an hatta Allah, Dia selalu tidak pernah merasa tenang sampai bertemu Allah Azza wa Jalla. Wa qala Adam dan berkata, Ibn Adam, wahai anak Adam, innaka taghdu au taruhu fi talabil arbah. Wahai anak Adam, kalian berjalan di pagi hari, kalian berjalan di sore hari untuk cari keuntungan. Falyakun hammuka nafsak. Hendaklah kalian jadikan pikiranmu tentang dirimu. Jadikanlah hammuka apa yang paling penting bagimu adalah dirimu. Faina kalan tarbah mislaha abada. Karena engkau tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang seperti keuntungan dirimu sendiri. Artinya bagaimana engkau bisa menyelamatkan dirimu. Itu keuntungan yang terbesar. Demikian kata Al-Hasan rahimahullah. Wahai anak Adam. Kalian berjalan di pagi hari, berjalan di sore hari untuk cari keuntungan. Padahal tidak ada keuntungan yang lebih besar daripada engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Maka kalau engkau bisa menyelamatkan dari adab Allah, itu keuntungan yang paling besar. Falyaj'al hammuka nafsak. Jadikan kepentinganmu adalah keselamatan dirimu sendiri. Demikian kata beliau. Rahimahullah. Fainaka lan tarbah mitlaha abada. Karena engkau nggak akan bisa mendapatkan keuntungan yang seperti itu abada. Selama-lamanya. Qala Abu Bakar bin Ayyash Qala li rajulun marratan wa ana syab. Kata Abu Bakar Ibn Ayyash, ada yang berkata kepada aku, seseorang, wa ana syab, dalam keadaan aku masih muda. Orang itu berkata kepadaku, khallus raqabataka mastata'ta fid dunya min rikil akhirah. Orang itu berkata kepada aku dalam keadaan aku masih muda. Khallis raqabataka. Bebaskanlah dirimu <coughs> sebisamu <coughs> di dunia ini dari belenggu akhirat. Bebaskanlah dirimu di dunia ini dari belenggu akhirat. Fa inna al akhirati ghairu mafkukin abada. Karena belenggu akhirat tidak akan bisa lepas selama-lamanya. Qala fa wallahi ma nasituha ba'du. Kata Abu Bakar bin Ayyash, sungguh aku nggak pernah lupa sampai sekarang. Sejak muda diberitahu oleh seseorang, merdekakan dirimu mumpung kamu di dunia dari belenggu-belenggu akhirat. Sebab kalau engkau sudah terbelenggu di akhirat, engkau nggak akan bisa lepas. Maka selama engkau masih di dunia, maka selamatkan dirimu dari belenggu-belenggu akhirat, artinya belenggu-belenggu ada Dan semua amalan jelek dan dosa merupakan belenggu. Sesuai dengan ukurannya, semakin besar semakin besar belenggunya. Ila akhir. Dan itu bisa kita melepasnya, bisa menguranginya, bisa di dunia. Masih bisa dengan istighfar, minta ampun, berhenti, taubat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah dia masuk dalam belenggu akhirat, sudah tidak bisa dilepas lagi. Fa'inna, karena sesungguhnya, belenggu akhirat, ghairu mafkukin abada. Tidak akan bisa lepas selama-lamanya. Wallahi ma nasituha ba'du. Sungguh aku tidak pernah lupa setelah itu. Wa kana ba'du salaf yabki. Dan sebagian salaf menangis. Dan berkata, "Laisa li nafsan." Aku tidak punya dua jiwa. Innama li nafsun wahidah. Sesungguhnya aku hanya punya satu jiwa. Ida dahabat lam ajid ukhra. Kalau yang satu pergi, maka aku tidak dapat yang lain. Wa Muhammad ibn al Berkata Muhammad ibn al-Hanfiyah, cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah azza wa jal ja'ala al-jannah thamanan li anfusikum." Sesungguhnya Allah telah menjadikan surga sebagai harga bayaran buat jiwa-jiwa kalian. Fala tabi'uha bighairiha. Maka jangan kalian jual jiwa kalian dengan selain jannah. Allah jadikan surga sebagai bayaran. Harga. Buat jiwa kalian. Maka jangan sampai kalian jual jiwa kalian dengan selain jannah. Sayang sekali. Kalau kamu tahu harga dari barang ini satu miliar, kemudian dijual seratus ribu, maka kamu akan mengatakan orang itu bodoh sekali. Kamu jual seratus ribu, itu harganya satu M. Akan kamu katakan orang ini dungu. Tentunya lebih tinggi dari M adalah jannah. Harga jiwamu ini surga. Kemudian kamu jual untuk dunia. Untuk cari keuntungan dunia. Kecil sekali. Sayang. Sayang. Itu harganya jannah. Harganya adalah jannah maka dikatakan la tabi'uha bighairiha. Maka jangan jual kecuali dengan jannah. Qala man, kar man karamat nafsahu alaihi lam yakun lidunya indahu qadar. Siapa yang memuliakan dirinya atasnya, ini menjadikan dirinya sesuatu yang berharga, tidak akan dijual dengan harga murah. Dia akan jual dengan jannah. Orang yang seperti ini, lam yakun lidunya indahu qadar. Maka niscaya bagi orang ini, dunia enggak ada kadarnya. Dunia enggak ada kadarnya. Wa qila lahu min nasi qadran. Pernah ditanya, man a'zamun nasi qadran? Siapa yang paling besar di antara manusia kedudukannya, kadarnya, harganya? Qala man lam yarad dunya kullaha li nafsihi khatara. Orang yang paling berharga jiwanya adalah orang yang melihat dunia seluruhnya tidak ada apa-apanya. Berarti semakin orang itu hubbud dunia, maka jiwanya semakin murah, semakin rendah. Tapi justru orang yang mencarinya akhirat, mencarinya jannah, maka jiwanya berharga. Jiwanya mulia, tinggi. Karena memang harganya surga. Nggak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan kalaupun Rasulullah SAW al ya, kalaupun dia diancam dengan ancaman yang paling mengerikan di dunia, dia nggak khawatir. Karena yang dia cari adalah jannah. Dan itulah tentunya gambaran para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in dan sebelum mereka para anbiya yang mereka ditawarkan segala macam kedudukan dunia. Nggak digubris. Berapa kali Rasulullah SAW didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menawarkan sekian keutamaan dunia. Rasulullah SAW menolaknya. Bahkan dikatakan kalau matahari diberikan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Ala al atruka hadad din untuk aku tinggalkan agama ini. Aku tidak akan tinggalkan. Hingga tegaknya agama ini. Au amutu dunah. Atau aku mati karenanya. Ini Rasulullah SAW. Karena harganya sangat tinggi, sangat mulia. janda, Sehingga tidak mau dibeli dengan dunia. Man a'zamun nasi qadran. Siapa yang paling tinggi kedudukannya di antara manusia? yang paling tinggi kedudukan dirinya adalah yang paling menganggap kecil dunia yang lebih mementingkan akhirat wa ansyad ba'dul mutaqaddimin dan seorang para ulama terdahulu menyebutkan syair Asaminu bin nafsin nafisati rabbaha wa laha fil khalqi kullihim thaman <coughs> بها <coughs> تملك الأخرى فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمن أثامن بالنفس النفسة ربها telah diberi harga bin nafsi bagi jiwa ini anda visa dengan sangat tinggi harganya. Oleh siapa? Rabbnya. Walaysa laha fil khalqi kullihim tamanu. Sedangkan tidak ada bagi yang lain dari makhluk-makhluk ini seluruhnya tamanu, nggak ada harga. Allah hargai jiwa seorang mukmin dengan harga yang sangat tinggi, sedangkan yang selain itu di dunia ini tidak ada harganya. <coughs> Biha tumlakul ukhra. Maka dengan itu sesuatu dimiliki oleh yang lain. Karena di dunia ini semua nggak ada harganya, mudah. Ini memiliki yang itu, yang itu memiliki yang ini. Fa'in ana bi'tuha. Kalau aku jual diriku bishayin minat dunia dengan sesuatu dari dunia, fadakah wal ghaban, maka itu adalah kerugian. Jiwa diberi harga yang sangat tinggi, sedangkan dunia tidak ada harganya. Ini sesuai dengan hadis yang menyatakan laukan dari dunia tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, maka nggak akan diberikan pada orang kafir tamain nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Artinya, kalau saja dunia ini ada harganya, sesayat nyamuk saja, nggak akan diberikan pada orang kafir. Akan diberikan pada orang yang beriman. Tetapi karena tidak ada latu sawi janaha nggak ada nilainya sesayap nyamuk pun, maka Allah berikan pada orang mukmin, pada orang kafir. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek, Allah berikan pada orang fasik, Allah berikan pada munafik, Allah berikan pada semua. Taib. Maka ini dikatakan oleh penyair tadi, oleh para ulama, kalau aku jual diriku bisyai'in minat dunia, fadaka huwal ghaban, maka itu ghabun, kerugian yang nyata. La in dhahabat nafsi bidunya usibuha. Kalau hilang jiwaku dengan dunia yang aku dapatkan. Laqad dhahabat nafsi Waqad dahabat saman. Yang berarti jiwaku hilang. Dan sekaligus hilang pula harganya. Hilang nilainya. Hilang nilainya artinya menjadi rendah. Hilang harganya. Intaha. Selesai hadis yang kita bahas alhamdulillah yang ke-23 berarti masuk insyaallah pertemuan berikutnya ke hadis yang 24 bismillahirrahmanirrahim